Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makhorij huruf secara umum. Makhorij huruf secara umum ada lima. Yang pertama al-jawf, tenggorokan, eh, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua al halak, tenggorokan. Yang ketiga al lisan. Yang keempat asyafatan, dua bibir. Yang kelima al-khayshum, rongga hidung dan kita akan mulai belajar sekarang tentang makhraj secara terperinci. Makhraj secara rinci ada 17 sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. 17 tersebut diambil dari yang pertama makhraj makhraj al-jauf itu ada satu makhraj kemudian pada al-halaq pada tenggorokan ada tiga makhraj kemudian pada lisan ada 10 makhraj pada asyafatan dua bibir ada dua makhraj pada al khayshum yang di rongga hidung ada satu makhraj jadi berjumlah secara terperinci ada 17 makhraj dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang makhraj yang pertama yakni al-jauf al-jauf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Ya. Al-jauf itu merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Dan huruf mad itu ada tiga, alif sebelumnya fathah, kemudian waw sukun sebelumnya dhamma dan ya sukun sebelumnya kasrah. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma dan ya sukun sebelumnya kasrah ini semuanya keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sekali lagi, huruf-huruf mad semuanya keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Dan perlu diingat bahwa ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut jangan sampai tercampur dengan khayshum jangan sampai keluar dari rongga hidung juga karena itu merupakan lahan merupakan kesalahan jadi jangan sampai mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan keadaan atau dibarengi dengan sengau atau istilahnya mendengung ya contoh alif sebelumnya fathah qala wa id qala kemudian waw sukun sebelumnya doma yaqulu yaqulu kemudian ya sukun sebelumnya kasra qila qila dan untuk mengetahui pengucapan makhraj ini benar atau salah maka dengan kita menutup dua hidung kita. Seandainya ada suara sengau, maka pengucapan kita kurang tepat. Tetapi kalau tidak ada suara sengau, berarti pengucapan kita sudah tepat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.